Minang, PKI, dulu LGBT, nanti ngeluan mas. Tekuatkan ilmu, ame teka bobolo tenyo, teka samaran tinggal, kajebak, ku kaayaan, wow, parbut dalil, tapi awa amal, nih. Al ilmu qabla amal, berilmu dulu, ngaji, ngaji, ngaji, tong ditinggali ngomong na basi, undur makola orang tandur mankola tingali omongan anak tanggung tingali cara ngomongna ngomong nama kita yang berjalan di sini daik ada yang kente orang pakai jaket daik di ceramahan kuno disangkut unggul ah, ada lagi yang bisa ada lagi sangkut tiang ceramahan pakai sangkut aduh kan itu di zaman Nabi cek Umar bin Khattab undur makola cek Sayyidina Ali undur makola wala tandur man tingali omongan anak tina bujur ayam nok mah cokot tina bujur ustad yang nok asin mah cokot nu lama nok ustad oh gawe objektif ayo ningali persoalan nah ini yang dilarang oleh Islam ta'asub li ara'i rijal soalnya kenapa dibikin no label ada orang yang dari komunitas lain rek ngaji teh ada kehalangan da bimbing komunitas eta kan ini jadi menghalangi ilmu hijab ta'asub li ara'i rijal nu can di beata kemenang asub jadi mengkutuskan siapa gurunya ai Rasulullah pernah tuh ka sahabatna ngomong kieu heh muridku cek muridna teh guru juga film kungku ah sahabatku semua bersahabat satu bersatu bersaudara Ustaz Epi foto nunjuk lain ngorong bete. Eh, kul wallahu ahad karena nas umat wahidah rek itu wae eh mah jeung dulur pasti ya wae no label ya di sini kita berbeda tapi satu arahnya Allah Subhanahu wa taala la ilaha karena musuh Islam senang kalau lihat orang Islam terpecah nah kudu loba gawe ngestong dijajah sih teman. tadi jajah kayak garulut sorana ngeri kan tapi umat luar Islam akan goyah akan bergetar ketika melihat umat Islam seperti ini di mana wae aya ektesek ektesek GBR aya Gilang aya Briges Monrek araya Brotherhood aya SOG aya Satya oge gaduh Satya oge gaya sudah dalin eta Orang pun terus pakai seragam tapi kita membingkai ke seraga Syadu an la ilaha illallah wa syadu anna Muhammad rasul tak eta Kadituna la ilaha illallah teh Quran Muhammad Rasulullah teh sunnah selesai urus Fa in tanaja'tum fi syai'in warudduhu ila Allah wa Rasul. Apapun persoalannya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ayatnya nu tadi waqtasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguh secara berjamaah non Al-Qur'an. Loba mana menyekal Quran yang menyekal handphone? Berbaik sangka karena handphone aya Qur'anan, nu eueuh mah Qur'an aya handphonannya. Tenang, tong berburuk sangka. Tapi hati-hati mang kebawa ka WC, mualengit ayatna mangan nujiat pi barokatil wahyu Quran anger artinya anger tapi berkah ketika wahyu ini disampaikan sudah tidak sampai ke hati karena kitanya sudah sudah nggak sopan kepada Quran nah etika nama cakuran Quran punya wudhu ngarep kiblat ditanggai, metak sikap Quran kepada kita tergantung sikap kita kepadanya jika, jika samurai Jepang ngasupkan samurai nanya setening ali karena poin aja yang samurai ada etikanya kurang kan Quran perhatian mana kepada notification Quran dengan notification WA rek sarege ningali tingkrang tingkrang langsung ngorejatnya ke sekali diberi notifikasi ku Israel iya, tak rek itu ae maka waqtasibu bihablillahi jami'an ngaji mang digat sekelan iya, cekelan manusia tidak percaya diri ketika hendak menuju ke akhirat layaknya mau menyeberangi sebuah arus deras sebatang sungai yang membentang yang membatasi antara dunia dan akhirat begitu kuat arus dan deras Allah tahu TPD-nya rekomendasi ceklan tak tali nanda cek Allah teh wa tasimu bihablillahi jami'an yang salamat mentasnya cekelan walaupun dipegang dia nggak kuat TPD kene diberes sasak mentak mun sasak di kampung ayah panincakan ayah tali panincakan naon Rasulullah wa ma arsana kami rasulin illa liyuta'a yang paling paham Al-Qur'an itu Rasul tongsoknya nyahoanan mun teh nyaho kadinya lompat maka dakwah yang paling cerdas paling asik paling ngenama Rasul lejat dakwahna pernah Rasul berdebat pernah Rasul menghakimi pernah Rasul judgment pernah Rasul dengki nah ai umatna riwe geus gerakan no ninja hatori nikmati perjalanan hidup asik tong riwe aslina usum salat salat sum ngaji ngaji sum sedekah pakuat kuat baloba-loba selesai gerak innalladzina yatluna kitab Allah barang siapa yang senantiasa membaca kitab Allah wa aqamus shalah tepat waktu berjamaah di masjid ta. gerakan anti masbuk sanajan masbuk dia da karek karek ditarima jaketna ya, anti masbuk keren ya pejuang sab depan lalu sedekah setiap detik berkah wa angfaqu mimma rajaknahum sirra wa ananiyah tijaratan lan tabur mum rugi cadu rugi cadu bangkrut tak ayat 3529 surat Fatir nges mainkan gerakan bacaan Quran gerakan sholat gerakan charity cari uhti-uhti singelilah jomblo pisabilillah tuh sok maling tukang sep yang mana tayata ya Allah nutiungan yang soleh kalau teh jika nuti didenge doa teh ya Allah eta nu teu yang yang suara rada kumaha ada merah marun hmm. ya Allah eta ya kumaha teu aya we konfirmasi ku abi disebut nama dalam sepertiga malamku setiap doaku mana apa tuh eta ya 70 tahun oh berarti ketika doa tidak diijabah bisa jadi itu yang bukan yang terbaik buat kita ini zaman Nabi terjadi Nabi memohon ya Allah jangan kau kalahkan peperangan umatku dijabah orang Islam menang wae gelutin sesahage karena jangan letik tong ditinggal letik nah nyeri hiji nyeri kabe cobakan mah gedean ya Allah jangan kau laparkan umatku pernah kelaparan loba lapar loba waran loba cager loba gering loba sare loba salat tak eta masalah nama kersolat nawe sare Mana sholat kali. Pabelit bacaan teh ninganya. Tina tahiyat karena komat. Tahiyatulillah. Salawatullah thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sare. Sholat namanya sare. Tebosan diorok sare mah yang sare kentuh udang-udang. atau udang sare yang dimanian kucitekok yang dimanian keluarga cik atuh kanu saretela ya ayuhal muzammil kum min laila ila qalila ku Allah teh diantep heh harudang udang sekedeung kubinkus minku qalila teu kuasa kedeung kurangan deui warotil qur'anan tartila baca Quran ameh kabaca oh pikirin, pikirin, pikirin, dina al-baqarah aya anu resep mencah belahkeun kan Yahudi walantar doan kal yahudu mereka tidak akan pernah ridho wan nasara begitupun nasrani hatta tattabi amilatahum sebelum kita mengikuti milah-milah mereka ternyata di al-baqarah di Hanaf nate setelah ayat itu 120 121 solusi nate salat baca Quran mah sedekah jaminannya nafatir tijaratan nantabur muarugin nu itu muridin teu kapangaruhan saya temui dan itu saya jalankan lima tahun terakhir ini ketemulah orang-orang yang satu frekuensi tong riwuh sapoe saayat ngong adan bertek ke masjid lewih tina harta sedekah saya kan stres di mana duit loba pangabutuh poe poewe ngesesalin opat kali baju serisuk lainu iya nges bicen biar di Grand Cokro Hotel ya. nges nah, iya tayana Kering ini dibicin harus kene seseh pakai deh. Sini pulung ah. Nya, moa ah. ayah nusang salah gara-gara sedekah. Hmm, mentak di ayat tadi Ali Imran 19 Inna dina indallahil Islam tong riwuh tong debat mana bejakan we Islam ya ku contoh Lakonkan kana kum Rasulullah pi Rasulullah uswatun hasanah memberi contoh Rasulullah bercerita nih keren nih jarang saya ungkapkan hadisnya zaman Rasul ada orang beda profesi lalu melakukan perjalanan dengan safar ke satu tempat tiba-tiba hujan turun ayo hujan turun naon tarekah jelema nyangiuhan itu sagelo gelo nanu gelo tegelo sajati menu hujan turun mangiuhan nu gelo lain nu gelo ewe nu gelo sajati sagelo-gelona jelema mun mentas culang-cilengnya jadi oh nu gelo sampurna hayang dahar menta nya mentas culang-cileng hujan ngiuhan nu gelo ge jeung nu gelo mah kaleuwihanna naon cek hadis amana teh dicatet rupi al kolam ansalasah dicabut tiga catatan amal dari tiga kelompok manusia satu orang gila sehingga dia sadar jadi menang bebas catatan amal sok garelo jeng kali anu ke Roma tara gering daker ya saya jelma tegelo nya hujan mangiuhan tuh ayo hujan gede longsor dok katutup batu berata menghalangi jadi dia penting boga ama tong riweh teh punya ama rahasia nggak enak kan ngobrol bro batu eh halangan liang terus kumaha nya seret cik seret gutiluan wasul waktu bisatarkan di luar bo manehlemah oh, kebiasaan meresusu sapi paling lebihnya antara dibawa kasih sahtara dibikin kasih sahlah namun-rangtur itu berulangsung sumur hidup sampai titik itu aslina aslina bro ya Allah kalau itu kebaikan boleh aku pinjam pahalanya sebentar untuk meringankan bebanku diseret nggak geser oh berarti kebaikan teh meringan meringankan pertanyaannya boga kebaikan naon untuk dipikanya hokolo jelma ternyata banyak orang ikhlas yang tidak kita kenal lalu yang kedua bro cik atuh yang sugan boga amanu kamu ingat-ingat urusannya hanya kamu dan Allah yang tahu urang teh baheula hayang ka hiji awewe hayang pisan pokoknya mau ningali si eta juga yoyo tekuat kabita tah hiji mangsa mah kesempatan awewe eta teh butuh duit geus saya ditulungan tapi take and give urang mere duit si eta mere eta ya karena terdesak mau tapi si awewe eta nyimpen syarat yuk cari tempat yang tidak ada yang melihat sekali itu kadi nges capek orang nges di mana tuh tempat untuk ningali di mana ge Kang anu ningali sahatun ningali teh buru teu Allah duit dibikeun manehna lompat hanya takut mendengar satu kata Allah kalau itu menjadi kebaikan ya Allah ringankan beban kami yang menghalangi ngageser deui cik maneh jadi setik deui sawakeun deui ya. Mana mau keamanan, baheula saya big boss karyawan saya loba tiap bulan akhir bulan babagi gaji hiji bangsa gajian karyawan kurang hiji geus balik teu gajinya teh dicokot setahun tahun digolangkeun jadi perusahaan segede orang Terus hiji mangsa satu ketika si anak buahnya kembali lagi dan minta jatah gajinya dikembalikan terus dibikin kabeh mau aja jelema juga gitu ya nya dibikin lagi bener sagaji kan. Ya mah dibikin kabeh. Kalau itu kebaikan ya Allah geserkan. Rasul disimpan di bab tawasul. Jadi boleh bertawasul kepada amal baik yang pernah kita perbuat untuk meringankan beban kita. Jadi Islam akan beban ringan bebannya kalau kita berbuat baik orang-orang Islamnya bersatu satu bersatu bersaudara tanpa perpecahan tanpa perdebatan da ayat nage wa tasimu bihablillahi jami'an wala karena tafarruq iftirak berpecah berah anil adatil jahiliyah itu kebiasaan jahiliyah contoh bab ibtirok supaya namahan ilmu zaman nabi imamana sahabat ngarenahan bacaan Quran aja radi tapi ayat sahabat sekelas sahabat masih ngilu sholat tapi dilatih bacaan anak lalu dia mufarokoh dari hati tak imam teh Nah, saya sholat can beres, mana yang memisahkan diri, pijakan ke Rasul. Ya Rasulullah, dia sholatnya memisahkan diri dari jamaahku menanyakan ka kami cek tanyakan kunaon manehna memisahkan ternyata ada hajat lain boleh muparokoh jangan merasa benar jangan merasa bersih fahami nasib umat teh penting gak sih gitu diberi ilmu nu ieu teh sampai lahir jadi keras hati menghakimi tahdir mentahdir takfir mentakfir Eta nu paling bahaya teh kenapa tema kita di judulan no label. Karena itu sudah mulai terlihat gap-gapan lain komunitas orang bisik-bisik tetangga lihat perasaan nggak enak ini keinginan setan yang mulai merasuk semakin tinggi pohon menjulang semakin besar tebakan dan Nabi berdoa kepada Allah ya Allah menangkan perang umatku menang jangan engkau bernasib umatku menjadi kelaparan tidak pernah tapi ketika Nabi memohon ya Allah persatukan hati umatku itu tugas sisa dan tugas kita semua lain tadi ijabah doa nu nabi eta karena yakin ada penerus daripada usaha kerasulan usaha kenabian dakwah ngarana yuk mengajak tidak mengejek setuju membina tidak menghina merangkul tidak memukul menjadi pelopor jangan jadi pelapor sedikit-sedikit lapor menyayangi bukan menyaingi mengilhami bukan menghakimi biar berkembang baik berkembang biak ingin cepat sembuh cepat sembah iya karena budu wa iya karena eh kamarana tuh gaya pas wae saling curiga wae rek itu wae kena naon sih kena naon eh? sok nyaho tuluy nyanyaho hoa ah. mana masih jauh ke Isa Isa jam berapa sekarang berapa menit lagi 10 menit oke cukup untuk dua orang penanya ada pernyataan ada pernyataan kita sampai isa saja karena saya harus ke Rengas Dengklok ya siap ada pertanyaan, yang mana tentang safe in strong soleh sabar pinter dan strong pertahankan akidah lain soleh sampai ompong cangtang tuh kabeh jelma ompong paling kolot di dia saha bersyukur atas nikmat sekarang umur kita yang masih muda belum tentu ke umur itu Sofian Burian 10 menit dia. Ada yang bertanya? Silakan. Dari Iwan mungkin. Alhamdulillah. Sata, Yang mana? Oh itu dulu. Malah bisa maju dulu ke sebelah sini. Dan berkenalan, pilihannya, yang Biasakan ya kalau kerja volleyball di sini harus saling berkenalan. dengan Ya. setuju iya. nah kalau tentang hijrah itu kan banyak dari kaum kayak demo power vokalis pada hijrah gitu iya. kalau kita berhijrah landasan karena idola itu gimana itu dengan awal awal tapi mengus menang ilmu banyak tadinya itu mau idola maut ngilu maut <laughs> Ya, kali kita. Innamal amalu bil Amal ya, tergantung niat. Untuk awam aja akhirat. Wa innamal likulli imri'in manawa. Karena segala amal tergantung kepada niatannya. Baik kan hidup itu kalau hijrahnya bila dunia karena dunia masih jalan dengan seorang isi akan mendapatkannya. Awim ru'atin yang diruhah. Lantas saya berubah-ubah, memakai kubluk kuku ini mah karena sudah berhubungan ya koya oh kubluk ada. Iya, tapi dia serba salah. Kubluk disebut tukang kabel, di topi disebut anjir, anjir. Ah, iya Jadi bukan itu yang substansinya. Untuk awal Rasul Rasulullah oh, masuk Islam, tapi yang domba kere, nggak apa-apa. Tapi ujungnya harus lurus. Maka Fain kana hijratu ila dunya yusibuha wa imra'atin yajiduha fa hijratu ma hajar ila Karena hijrah itu tergantung yang dihijrahnya. Tidak sedikit hijrahnya kolep karena sudah mendapatkan ukti dia tidak hijrah lagi. Karena pencarian ukti, cari ukti, cari ukti. Kalau cari idola, cari idola berarti ya. Oke, kamu idolanya Allah berarti tetap niatnya karena Allah. Dengan naon sih awal nama kan begitu wae nanaon. Next. umur. Silakan. Saya nyuruh teman sholat, tapi bahasa saya kasar. Nyuruh sholat, tapi nah, saya kasar. Sholat, Relatif, relatif. juga kasar, tapi kasur. Eh, lemes limus. Sholat yuk. Hoyong lebet lemes tapi lemes sholat dong lejar tapi lain ayo jangan tuh biasa tuh sholat kalau mau di masjid tapi sholat itu juga tergantung ya wala takulahu ma'ufta naon itu janganlah berkata ah ayo si bapak resep itu wah bapak malah ngestong marah tuh pak awak ngestong muruhan pak bapak dan muruhannya seetik entong pak <laughs> dan naon asal babaturan ridho ngan ulah ke asar ayeuna gimana tuh wa bi rahmati min Allah lintalahum dengan rahmat Allah kau harus lembut kepada mereka bro salat bro aslinya berjalan saya rangkerana cobaan enggak gratis memakai kuota kan ngeunah ngajaknya terus sama enak diajak ke daik makan tadi gecek ayat al Imran 20 kewajiban kamu menyampaikan tapi menyampaikannya bisa menyunah lah tapi bid'ah wahir tergantung hukumnya itu yang kita hadapi Aisyah yang baru dakpang makan yo man yo beriman uya usaha hidayah ngenahan kengis deket bro dan si Ed adaan maksudnya nah, lasi lasi solah ya pakai bahasa mereka si sholat sholat gitu ngertiin nya jika kanyi mah <laughs> ngertiin kan pakai bahasa kaum tapi maksudnya ke sana maka maqasidul labdi ala niyatil labdi maksud satu lapan tergantung yang melapankan kalau Banten kasar tapi kan itu bahasa keseharian mereka relatif ya sama kan harus berangkat dari hak sudah sorry itu saya nggak bisa panjang karena saya harus membagi semuanya insya Allah ini tetap kita ya, rutinnya dan Jumat bil istiqomah stay on the track dan ini akan dirutinkan dan insya Allah benar-benar saya rutin juga ya siapapun yang bicara Guru kami adalah Sayyidina Al-Fatihah Walaku Rabbi Jiti Ilman wa Jukni Fahman Subhanakallahumma wa bihamdika ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh